الفاتحة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من الصراط المستقيم خير المهدوب عليهم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun. Wa man jaa bis sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin nari hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna minal muslimin wa an asluwal qur'ana faman ihtada fa innama yahtadi li nafsih wa man dhalla faqul innama ana minal mungdzirin manja abil hasanati manti sapane wong iku jaa iku teka sapa man manane sowan sapa man ning pangeran sowan bil hasanati kelawan go kalimat la ilaha illallah ay la ilaha illallah tegese kelawan go kalimat la ilaha illallah yaumal kiamat ing dalam dino kiamat wong sing sowan pangeran ijek yakin lan ngerti tenan la ilaha illallah iku falahu mongko berhak kediman khairon utawi untuk keapian untuk keapian sing seimbang sawabun si ganjaran minha saking utawa minha krono hasanah atau minha saking hasanah e eh, bisa babia tegese kelan sebab hasanah walaisa litafdili lan ora ana padha khairun iku litafdili iku krana tafdil krana sing luwih utama Isla fi'la krana ora ana penggawean iku maujud khairun kang luwih apik sing luwih apik luwih bernilai minha dibanding la ilaha illallah Wa fi ayatin ukhra lan kasebut ing dalam ayat liya asyru amsalihah te dawuh asyru amsalihha man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa hum ta ahlu la ilaha illallah ail jauna tegese sing teko kabeh biha klan la ilaha illallah min fazain saking kekagetan min fazain saking kekagetan yauma idzin ing dalam dinane kiamat utawa min fazai yauma idzin saking kekagetan dinane kiamat min faza'i yauma idzin min faza'i yaumi idzin bil idhofati klan idhofa nak diwaca idhofa wa kasrin mimi ya klan kasra mim dadi min faza'i yaumi idzin wa fathiha lan fathae mim tapi napa wa fathiha wa fazain munawwanan khalidin tanwin wa fathil mim otomatis min faza'i yauma idzin atau min faza'i yaumi idzin aminuna iku sentosa kabeh. Dadi wong sing betul la ilaha illallah niku jeng ben akhirat mesti ngerasa aman. Waman tisapane wong jae ku teka sapa man bisa iati kelawan gowo kemusyrikan, aisir ke tegese gowo kemusyrikan. Iku fakubat mongko bakal den jungkelno. Apa wujuhum rai-raine kabeh, rai-raine wong sing lakoni kemusyrikan dijungkelno finari ing dalam roko bi'an waliyat lihat gambar araf yang bersentuhan sandingan manen bersentuhan apa nar ha ing wujuh utawi wujuh ha ing nar kisami wa zikrat lan sebut apa al wujuh lafat wujuh sing kesentuh api ora ini padahal semua fisik semua tubuh ya kesentuh ora kenapa sing disebut rai tok li annaha krana sak temne wujuh iku mau di usyarofi iku panggonan sing dadekno kehormatan binal hawasi sang biro-biro panca indra Faghairuha mongko liyane al wujud iku aula saking bab sing luwih utama maksude nek raine wae kena siksa apa meneh liyane Wa yuqalu lan den ucapno lahum kedhi kufar tabki tanhale pengucapan sing bentes-bentes manane sing melehno cara Jawa sing bentes-bentes sing menghardik cara Indonesian apa diucapno hal tu dizauna Ana ta Raden Wales sira kabeh matut zauna tegese Raden Wales sira kabeh ilama kecuali perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nek nglakoni sira kabeh minasirki sangge ngemusyrikan wal ma'asi lan pira-pira kemaksiatan. Pone kula terangno iki kula rungokno tenan iki. Rungokno tenan aja dadekno ilmu iku dadi fasik. Dadi ilmu iku ora oleh dadekno fasik. Tapi ilmu iku ora oleh mihak wong soleh. Dadi ilmu iku ora oleh mihak wong soleh tok ya ora oleh. Kadang wong soleh yo ya gebleke gak karuan soleh tapi nopo geblek geblek itu bodoh gara-gara bodoh soleh terus ngafir wong liyo ya gara-gara bodoh soleh terus ngafir wong liyo jadi ilmu ra oleh mihak wong soleh tok tapi ojo krono ilmu jadi fasek, ya ojo krono ilmu jadi nopo fasik niku rungokno tenan keyakinan ulama ahli hadis lan ahli sunnah sak dunyo sak dunyo buat nerima sak Indonesia keyakinane ahli sunnah sak dunya mulai zaman sahabat sampai ila yaumil kiamah niku siapapun sing qala la ilaha illallah idkhalal jannah mergo bandingane riyen nak para sahabat jagongan niku rungokno tenan ya nak jagongan niku ngeten ma qaulukum fi arja ayatin fil Quran. Cara kowe pendapatem ayat Quran sing paling banyak memberi harapan. Iku ayat apa? Terus fakolu mereka berpendapat yaiku ayat kulil ladzina kafaru tahu yughfar lahum ma salaf. Muhammad wong kafir sak donya iku omongi sekali mendo sangka kekafirane yughfar lahum makot salaf. Masa lalu nih sing salah itu langsung di sepuro. Saya ini bandingannya ngeten. Misalnya Zaid itu kafir mulai cilik sampai umur pitung puluh hijau kafir. Contoh sing nyata misalnya Sofyan, Abu Sofyan. Nah, contoh sing real gitu zaman kanjeng Nabi sinten Abi Sofyan. Terus Ikrimah bin Abi Jahal. Hanya orang-orang kafir sing kafir iku masuk Islam sausé Fathu napa Mek Mekah. Uang pitung puluh tahun kafir yo ya, kafir tenan jenenge kafir ya semacam-macam wis wis ora salat ora zakat nak junub ya ora adus wis macam-macam nak dangdutan Islam lah akeh ya maksudnya itu um, iku sekali maca la ilaha illallah di hari itu iku kafire hilang ilang kafir jadi kafir 70 tahun dadi mukmin dengan hanya melafatno, la ilaha illallah Artinya dosa kekafiran pitung puluh tahun sing junub radus, nak nguyah ora tau cawi macam-macam ilang kabeh muk krana nglafadzna la ilaha illallah satu kali. Leku sing dimaksud kulil ladzina kafaru iyan tahu yukfar lahum makot salah. Lah nak saiki kue mukmin pas ngaji maca la ilaha illallah kok bar subuh wiridan koyo opo, Sing kafir puluh tahun itu dosane kabeh disepuro. opo meneh kue mukmin wiridan La ilaha illallah. Tapi zaman tapi aja terus kowe ya mendingin rak penak Gus. Nakal-nakal lah sing muni. Lah iya ilmu ngene kue kowe dadekno kowe fase gara-gara ilmu kue dadi fase. Tapi sing khusuk-khusuk yo ya malah gendeng meneh. gendengnya yo parah meneh. Wong lafadzno la ilaha illallah dianggap gak mandi. Lah ya wong Allah wae nampa tobaté wong kafir sing kafir puluh tahun lafadzno la ilaha illallah pisan dadi muk Berarti kan mandi banget iso ngilangi kafir yang berdurasi 70 tahun. saya Saiki akeh wong ngelafat oleh la wah dianggap bid'ah. Dianggap mus Lah yang sing kafir yang oleh la ilaha dadi mukmin saiki ana aliran wong oleh la ilaha dadi kafir. itu jenis soleh geblek paham ya. Mulane kayak soleh teman-teman mari geblek. Tapi aja fasik wong kok nopo Fasik. Lah kita takok, lebih piye Gus? Ya saleh ya alim kena kowe kena ben takok, ada takok bareng tak jawab malah. Nah sing bener ya saleh ya alim. Tapi kira usah nyesali awakmu, malah ra rido kodok kotor. Ya sing rido ay. Dadi mulane Sayyidina Ali zaman sugeng. Iki rungokno tenan iki. Kula nu sering diprotes dia, Gus fatwa demikian itu menjadikan orang menjadi fase karena mentang-mentang no. La ilaha illallah. Tapi ya tak omongi, seperti Anda itu lebih fatal bagi Islam. Wong kok gak ngregani wong sing lafadzno la ilaha illallah. Wong kafir puluhan tahun wae sekali nglafadzno la ilaha illallah pisan dadi mukmin, nek dadi mukmin yughfar lahum salah. Iku dawuhe pangeran ora dawuhe kitab-kitab sing mbok anggap maudhu. Iki Quran. Mungkin nak kitab kayak arah cocok, hadisnya mana ada ndak Masuk kira hadis ahli hadis lah kan biasa lah takok ngono. Tiga wiridan takok ngono takok nopo? Wiridan kira rasa tertekan. Kadang kue yo tertekan pisan kok gak ada hadisnya. Padahal misalnya buat dudono ngawur yo raro roh, raro mau takok kok takok nopo? Takok wiridan misalnya trennya nak ono fatwa takok nopo? Ada hadisnya ndak, ada sunnah rasulnya. Enggak, ini omongan wiridan jadi rasa balap nopo. Kalau ini malah kalau rebu kemarin, pas rebu kemarin ya rebu kemarin saya pas ngaji eh, di rumah ngaji be alumni nih bapak niku pas ayat Napa ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumus salam alasta mu'mina tabtahuna aradal hayati dunya fa inda wa maghanimu katsira. Itu semua ulama ijma bahwa asbabi nuzulnya itu adalah ulama ahli hadis itu sepakat Usama bin Zaid itu putra angkat kesayangan Nabi Mereka Usama bin Zaid Zaid itu putra angkat Nabi Usama itu anak sinten Zaid Usama itu diutus Nabi di salah satu perang kecil Sariyah namanya eling-eling ya. Jadi perang yang Nabi tidak ikut disebut Sariyah zaman dulu. Kalau Nabi ikut disebut Ghazwah. makanya ada Sariyah, ada Ghazwah. yang mimpin Usama. Ketika melebu neng daerah wong kafir, ada satu orang kafir yang canggih perangi koto ahada wako talahada wakoto aidiyahada itu ceritanya Usama si kafir ini sudah membunuh teman saya motong tangan saya motong tangannya maksudnya saya itu kita kita kita orang ansor bareng didesak oleh Usama sak kancane Ansor tertekan mau dibunuh dia ini muni la ilah illallah Usama cara berpikir real ini ngafat la ilah illallah mergo wedi pedang tetap dibunuh sampai sinten Usama. Bareng dibunuh matur Nabi, Nabi duka. Kata Usama, belum pernah Rasulullah duka sama saya semarah itu. Setiap dia iktidar, ya Rasulullah dia ngomong gitu itu hanya ta'awudzan, hanya berlindung. Sehingga tetap saya bunuh. Afala syakok bih. Kenapa tidak kamu bedel hati ini? Terus gue delok ngomongnya gue ikhlas tau orang. Ya Rasulullah, dia itu koto ahada, wa kota ahada. Usama masih dia sudah motong tangan, sudah ini itu. Tapi Nabi tidak mau menerima, tetap Nabi ngendikan kaifatas na'ukulan wapal hadisnya kaifatas bila ilaha ilwah idha ja'at bika yaumal kiamah kue soben nak ketemu la ilaha illallah terus piye kue piye piye wong ya sing ngelafat no la ilaha illallah jadi la ilaha illallah diomong no wong kafir senajan to dalam kondisi tertekan dan dalam kondisi coro lahir hanya cari berlin iku wae dadi mukmin iku wae dadi mukmin paham ya kita harus yakin anu yakin iku wae dadi mukmin es dadi mukmin jaminan yughfar lahum makot salah saya iki wong dora iso ngaji angger oleh nglafadzno salah tempat misalnya ning kuburan ngono perkara jadi kudune ngene. La ilaha illallah dadekno mukmin syaratnya nglafatno iku ngene iku dadi. Lah iku fatwa konti, no. Dise yo ora la ilaha illallah wong junub wae kudu nglafatno wajib. Malah anak kon adus salah. Nggih to nggih. Sampeyan tak warai. Misale Zaid iku kafir sudah tahu nurung ngono tenan. Ini fatwa saya resmi mengutip semua madhab ahli sunnah seluruh dunia. Zaid itu kafir, zaman kafir biasa demenan, biasa umpama ora demenan ya kawin mbek bojone iku ora tau napa adus junub. Terus dia datang ke saya, bilang, "Gus Pak, saya ini mau mukmin." Kok terus saya ngomong gini, misalnya saya sok suci terus saya ngomong gini. Ya sudahlah kamu mandi dulu. Pemenang aku tak suwe monggo-monggo tak gak notasi ngujuk saya itu semua fukoha mengatakan saya ini bodoh sebodoh bodohnya bahkan ada yang mengatakan saya ini menjadi murtad saya yang kiainya itu menjadi murtad karena kalau ditunda sampai dia mandi berarti ada waktu seperempat jam dia tetap kafir gara-gara saya salah perintah apalagi nak tak jangan ngetes sih, pemenang tak jangan mangan pizza sih itu kan berarti saya memberi waktu dia satu jam yang harusnya dalam waktu itu dia sudah mukmin gara-gara aku akan engkek. Dia tidak menjadi mukmin. Berarti saya ikut mengepokkan dia, menetapkan dia menjadi kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Jadi keliru nak orang apa Islam mau kona dosa keliru. Pokoknya sekali muni Islam, kalau badai Islam langsung saya sehat. Saat itu juga. Masuk ketemu di terminal ya saat itu juga Nah setelah itu nggak apa-apa kalau secara seremonial prosesi mandi dulu di masjid disekseni kiai-kiai misalnya Mustafa diundang ganti kegiatan macam-macam terus nah itu oleh terus terkenal di ini sing Islam Islam no kan terus nama padahal Islamnya ketemu konco kernet zaman kiai-kiai kayak tok di masjid itu uang masuk Islam wis durung faham paham ya mergo di konco kerja bu konco terus ada interaksi eling-eling itu hebatnya ulama, dihitung. Dia bisa mengislamkan saat itu juga. Kenapa ngongkon adus? Berarti ada waktu yang dia tetap kafir gara-gara perintah mandi. Sama dulu tentang kitab Bajuri, tentang kitab Sulam Taufik. Kalau ada orang kafir masuk Islam harus disyadatkan fauron, no? Fauron. Saat itu juga. Nah, saya uang salah kaprah kabeh. salah no kelompok sing ratus setuju tahlilan ziarah kubur rapo apa ora setuju itu bebas. Tapi ojo arani kafir, gak mungkin bener nambah arani kafir. Wong lafat la ilaha illallah dadekno wong kafir dadi mukmin kok saya wong mukmin dadi kafir. Kenara ora cocok komentari yang nganggur, tau polas pokoknya ojo muni kafir. mesti salah lah, mesti salah tak jamin salah. Wis ketemu pangeran mesti salah. Kenapa kok mesti salah anak komentari kafir atau syirik? Mergo lafat ini dadekno wong kafir wae. Mukmin. Mosok lafat yang sama dadekno wong mukmin? Kafir. Mbok nalar biweus. Lah iku pentingnya ngalim. Paham ki ya, napa? Tapi kue ya ora kena didukung mbek fatwa kula ngeten iki terus iku mau nakal lah sing penting mukmin. Ya mulane bingung ngadepi wong fasik ku yo ya bingung. Ngadepi wong soleh goblok yo yo bingung. Mulane jari Sidina Ali, aku dadi khalifah susahku muk sitok. Qasama dhahri rajulan iku masyhur ngendikane Sidina Ali. Qasama ngetok dhahri ing geger ingsun sapa rajulane wong lanang loro. Yaiku jahilun mutanasikun wa alimun mutahat tikun wong bodoh tapi ahli ibadah sing alim fa mergo wong bodoh ahli ibadah paling rusak ora mbok bener roh karismatik mbok bener roh goblok ya gak gak karuan menggaweane itikaf ning masjid qobliyah ba'diyah salat sunat dilakoni dalail ketemu wong nak omongan hati-hati jajal takoki hukum niki wonten ngeten yen cawe wedok wayu rondo, anggere wong lanang seneng, cara jenengan sepunti. Paling kowe wis lonte zaman akhir fasik. Yo repot. Jajal takokno wong alim, carane ngomong mesti solusi. Ana sing gelem rabi. Kula mbah, oh ya rabi ben ra fasik. Wong alim kesane uraan, tapi itu solusi carane razino yo. Dirabi. Ora ana nabi diutus kok ana wong elek dikomentari elek tanpa napa? Tanpa napa? Solusi. Tapi dekne mau pancen wong bodoh. tiap mlaku-mlaku ora wong kathokan cekak neraka iku neraka gak ono nabi ngajari wiridan ini neraka neraka wiridan subhanallah mbah wiridan kok neraka iku neraka zaman akhir rusak ora ono nabi mari wiridan zaman akhir rusak wong wis wiridan subhanallah subhanallah wiridan kok zaman akhir rusak neraka iku warane sapa tapi dia ini soleh, orang bok percaya, soleh bok percaya, orang dunung, orang apa? Lalu terus dinadomno iku fasadun kabirun alimun mutahatiku tapi wa akbaru min hujahilun mutanasiku. Rusak-rusak idunya nek ana wong alim fasik, tapi luwe rusak wong bodoh tapi ahli ibadah. Mulane kita bodoh ibadahmu coba banter-banter. Perkara ini kok karismatik, nak karismatik fatwam dideng dideng didengar nah, biasa wae. Umai sholat kopliyah kopliyah tok ya kopliyah Ora usah qobliyah dhuwur patang rakaat, bak dia dhuwur Bener. Kena bodoh aja terus karismatik omongan hati-hati. Aduh brawoan ben ketara kelirumu kok malah hati-hati. Kena hati-hati malah nak keliru gak gak ketara. Lah pas keliru urusan aku Aku Mulane Habib Zain bin Semit ketika ngarang Al-Manhaj Sawi gada cerita orang wong ahli ibadah bodoh ngaji mbek kiai ini Diterang, jenenge zina iku wong lanang bersetubuh mbek wong sing ora bojone. Dekne iku mau rabi mergo mau ngrumat. Akhirnya tuku khimar wedok dinggo pelampiasan saiki. Bareng takoi, "Lah kok melakukan iku piye, Kan boten zino, ini kan boten wanita. <laughs> Maksudnya ini kan ndak manusia, padahal takrif zino itu berhubungan intim sama manusia yang tidak istrinya. Ini kan tidak tidak manusia maksudnya khimar kan tidak manusia piye ke jajal saking bodoh tapi ahli ibadah Mulane jari Habib Abdullah Al Haddad ngarang nasihat dunia iku akhirnya wabil jumlah fa, fal jahlu ra'sus syurur kulliha wa ra'sul ya fid dunya wal akhirah. Elek elek ku sitok yaiku bodoh. Elek elek ku jare beliau itu bodho. Bodoh. Utang lu gak apa-apa, BPKB kesita ora apa-apa. Pokoke gak bodoh. Lho mergo nak bodoh ke mati, mau utang terus gak kreatif mati tenan bojomu malah perkara kan. Mulane hati-hati nggih, kula baleni malih Zaman sahabat itu sepakat, wong kafir 70 tahun cek 80 tahun agar nglafadzno la ilaha illallah ya berarti mu mukmin. Terus nek mukmin dijamin yughfar lahum makot salah. Mulane jari sahabat ma kaulukum fi arja ayatin fil Qur'an. Cara kowe ayat paling memberi pengharapan ayat apa? Mereka menjawab kulil ladina kafaru iyan tahu yughfar lahum ma qad wong kafir sing lafadzna la ilaha illallah yughfar lahum maqad salah. Lah saiki kowe mukmin. Bedino salat, nak salat ya asyhadu alla ilaha illallah. Nak sing khusyuk ya bariku wiridan, la ilaha illallah nganti ping 100. Wes malah kondang. Tapi muridnya oleh mire loh, mergo ora wajib. Ngono terus wajib. Malah repot nang apik terus wajib kok repot. Alim wajib apik, terus wajib alim gue malah loro gue. Iku penting kula aturno. Okay. Mulane Imam Suyuti niki ulama ahli sunnah zaman dhisik. Nafsiri hasanah iku la ilaha illallah. Nafsiri sayyi'ah niku siri. Ora kok hasanah iku semua kebaikan boten karena semua kebaikan tanpa la ilaha illallah tidak di tidak diterima. Dia lengi nggih. Sampeyan kudu yakin enul yakin nak nabi sing gawe aturan angger wong lafadzna la ilaha illallah mesti menjadi mukmin. Itu aturan yang dibikin nabi Sebab itu apapun kecewa kita, ambek wong sing misalnya tahilan kira cocok. Muni ra cocok ra cocok wae, tapi aja geman ke darani sirik utawa kafir. Piye-piye sing lafadzno kalimat sing dadekno wong liya iku muk. Ya soal ra cocok ya gak apa saling kritik gak apa-apa, bagus. Cari Imam Ghazali cek sugeng mbok udang tahlilan ya ora mesti gelem. Mergo ini mulang santri ini, tahlilan cukup Mustafa, tapi kan ra geleme ra perkara mesti nentang. atau mulang pondok e, Cung melang asbawan nadzair. Lah sing tahlilan Mustafa wae. Jenengan mau sing tahlilan. Ya nak ono sing mulang asbah kuwe, wah mboten saged. Nah, akhirnya ya mungkin ae ra gelem cuma alasane mulang. Lah kula teng narukan teng desa kula ya, nek diundang tangga wong mati pitung dina ora ono sing wani ngundang. Mesti pisan tok kula teko. Mergo hakul jar. Biasanya angker malam pertama nih, ngundang kula. Gus kula aturi tahlilan dalam. Pisan ya. Nggih. Ya. Pertama apa terakhir? Kadang ono sing milih terakhir, harus sing milih pertama. Ya yang ngoten. kue anti tonggo ya ora oleh, kula di pondok ramulang mulang ya ora oleh. tak nego sih pisan ya. Terus jo suwi-suwi. Kemandine ya. aku itu nak ra suwi tak omongi. mereka agar kesuwen uang mari bosen. uang kok bosen lah ilah ila Lah iku nak wong bosen iku kemungkinane loro, sing disalahno sing bosen utawa mudine sing kesu kesuwen. Tapi aku nyalahno mudine tetep mergo napa kemungkinannya kan dua sing rungokno ati elek sehingga ra kuat suwi utawa mudine kesuwen suarane elek sehingga wong bosen ya mudine iso kiai semacam nah cara kula kemungkinan terbesar sing salah iku sing kesuwen mergo nabi ku nate Muad bin Jabal ngimami suwi terus wong tukang angon unta iku lapor nabi mestinya kan kemungkinannya dua sing angoni salah wong dijak salat suwi kok gak gelem padahal nak jagongan suwi tapi nyatane Nabi nyalahno muat. Eh, At anak salat jo suwi-suwi sakake wong-wong. Kok gak nyalahno sing sing tukang ngangon iki? Berarti nek nang tahlil suwi ana bosen sing salah. Mudine nak delok kias niku lho. Tapi kaya jangan tak aku paham. <laughs> Niki rak kula wong sing roh perbandingan hukum. Orang oleh suwi-suwi wong kok mbok bosenno mbek kalimat tauhid. Nah, nak kue hadir misalnya kue wong alim terus hadir nangis, ya kue hadir lah wong wong. Ngomong rapati paham kan rapati hadir. Malah teng daerah kula disebut Mbah ini yang mimpin tahlil langsung. Masya Allah suwi kowe bisa. <laughs> Apa menawa nak pengumuman ini ada ataqah somadiyah baca la ilaha ping 10000. Wah, lah malah dikerawuki tok jagunge. <laughs> sing anake maca nangis wong bapake sing mati. Lah sing wong liya sing ra diurusan. urusan. ya ini nangis untuk order lah sing liyane. lagi ya ini tapi isin tapi ora semangat. Didelok wong akeh. Kalau mana tak omongin aku lo diutang terang-terangan. Aku nak ra tenanan ke protes. Tenanan aku kuatir ibu-ibu mergo mudana. Angkring udang aku ya kudu cepet. Nggih Gus, pokoke penting jenengan rawuh. Pimpin dari ping 10 bar. Pikiranku tak omong, mulai leleh pisan wis sing ngulangno kafir 70 tahun. Ra ono syarat ngilangno kafir kudu leleh ping 100 itu ya, mau cangkem ya gus gus urusan gini kok bu alim no itu ora iki hukum la ilaha illallah pisane no kafir 70 tahu wah ya Allah malah ana janut wong alim iki cerita kira usah anut aku tapi kira anut aku anut sapa masalah hukum hmm. wong takbirku jelas referensi ini jelas wong sak dunia mesti setuju be aku sing alim lho asal alim mesti setuju naras setuju ya alim berarti Iku wis dadi konsensus ulama mulai sahabat ila yaumil kiamah. Mangko la la ilaha illallah senajan to marrotan wahida iku wis sorol kafir musliman. Nek nah, sorol kafir musliman yughfar lahum qad salaf. Mbok engko ning neraka 1000 tahun tetep ditokno pangeran mlebu napa? Swarga. Mergo kala la ilaha illallah. Jadi sampean kudu yakin anu yakin. Karo dene malaikat ora bakal wani bela ilaha illallah. Sampean tenang ae. Mulane masyur. Nak ono wong ketemu pangeran gue salah dokumen ku madul basor. Sepanjang dia melihat itu ada bendelan-bendelan jumlah kesalahan dia. Semadul basor. Jadi ada dokumen sing wis dikepak pangeran teng bitoko bitoko semacam nopo dokumen kesalahan wis di I, pokoknya berkasnya itu sak peti-peti itu didelok wong iku madul basor sepanjang dia melihat hanya ada dokumen kesalahan entek dekne faayisal abdu habis dia pas dia putus asa kata Allah bala ya abdi kue tenang ya innalaka inti hasana. kamu masih punya kebaikan satu yaitu kue tahu ngelafat la Allah secara ikhlas itu tak tompo malaikat diudang. malaikat timbang semua kesalahan dia timbang gak kok kafatil mizan Allah ilaha kok sitok jompat menang la Allah jari pengiran kue wani lafatku dikalah nombek salah Betul wah antun Gusti mosok ana lafate jenengan. Wah, melane kula tewenang mau jeneng teng akhirat aku wis duwe ilmune. Malaikat tak tantang kowe wani, aku tahu deres Quran, tahu nglafadzno la ilaha mbok kalahno mbek salahku. Wong salahku warane setan, setan pasti kowe melayu ra tanggung jawab. Gak mungkin ono lafadz la ilaha kemudian apa malaikat berani mengalahkan kalimat lah melani disebut alhamdulillah mil al mizan. Makanya Nabi nanti ngendikan, Subhanallah mesti tamlaul mizan, wa tamla uma benas sama iwal ard. Uang sing no Subhanallah mesti timbangane bek. Lan iso ngebeki langit mbek bumi. Logikanya gampang. Enggak mungkin malaikat berani mengalahkan lafat sing ana Subhanallah. Lah soal kesalahan yang banyak, lho iki kan provokasi setan. Setan dhewe pasti ku melayu. Malaikat ora wani menangno kesalahan. Nah, malaikat nak wani menangno kesalahan padha karo ngene. Zaid itu salah, Rogen itu salah, Mustafa bener. Malaikat tak takok, itu belong bener, bong salah. Mesti jawabannya belong bener. Dan sebenarnya malaikat tak warai, kena ketemu malaikat omongi. Malaikat, lafat Allah bek liyane ke milih di, milih Allah ya wis menangno Nak wani tuh, kowe ya sebenarnya. Jadi kan sebenarnya nak dihisab. Malaikat aku takok, lafat Allah bek liyane wujud di, ugul di. Dia nak muni ujo, ugul liane ora malaikat ke. Malaikat cukup loke ngono. Mesti malaikatnya jawab, Ugul Allah. Terus dawe kaji Nabi, itla yaskulu ma'awwahi syai'un. Karena tidak mungkin sesuatu bisa mengalahkan Allah. Sebab itu kemusyrikan 70 tahun ya akan sirna dengan kalimat la ilaha illallah. Karena tidak mungkin kalimat ini kalah dengan kekafiran di masa lalu. Pun sampean kudu yakin anu yakin, tapi ojo dadi fasik tak paham. Paham ya ojo dadi orang Bariga aman fasik kayak sementing lafadzno. Lah iku jenenge fasik iku. Iku gitu, gale wong seneng Quran terus dadi fase. Mulane wong seneng Quran kon donga waj'al huli hujjata ya rabbal alamin. Allah alil Quran hujjatan lana wala taj'alhu hujjatan alaina. Karena ada potensi kita justru dapat laknat karena kesalahan mengkhidmai Quran. Sama, kita jangan sampai mendapat laknat justru karena kita memanfaatkan la ilah Allah. Jadi semua ilmu itu kan potensinya hujatan nana menguntungkan kita atau hujatan alaina. Kayak jadi wong alim, yo ini manfaati wong mulang. Tapi potensine dadi ahli neraka. Kau terus kau rojo mendidang didang-diding ngongkon wong, nek di pasut dipasutno kualat. Semua atur-ngatur wong alor ngidul. Nah orang wani guru kualat, ngono terus ini Iku wong alim tafir on <laughs> ribet deh Tapi nak wong alim ikhlas tenan semua bar yo ya bar wis urusane dhewe-dhewe sing ngene mulang yo ya tugas. Kowe bar mulah yo ya tugas, menenjen kongkon bojomu nak ora yuk yo wedi macam-macam wis ono ae ora usah Anjen ah, ikhlas ya angel Kang, tapi dilatih. Ikhlas itu ya angel. Mulane jare Sofyan Asori kan ben ikhlas mulang terus bariku lali wis. nah iso aja kenal muridem. Sofyan Asori ku wong sing mau kenal jenenge muride. Kenal jenenge mau takoki lha kenging napa? Aku nak kenal iku mari kepikiran ngongkon. Jadi nak mulang baru mulai. Pak Ustad lo jenenge iki. Lali deh. Mulane tahu ndekne iku kelaparan saking kelaparan ra iso mangan niku moro ratan njaluk dhuwit wong takoki. Kowe tau ngaji kula sinten yang mriki sebutan ati ngaji jenengan. Nak ngono aku aja nulung aku. Aku kuwatir ku imbalane kowe ngaji aku. Nanti ngono saking wikine sinten Sofan Asori. Ah, Suatu saat ini kecemplung subur nih, ya subur gak ono banonir ya kecemplung subur. <laughs> Iya, tapi ya ulama yo ya, kadang gitu mulai no pangeran. Jok tolong uang ora ono sing nulang, ora ono tulung. Kowe tau ngaji aku, nggih nate ojo. <laughs> Agar uang wajan kafe uang nate ngaji nih. Sesi orang murid sing pinter golek uang betui ora tau ngaji. <laughs> Iku guru guruku kecemplung. <laughs> Nanti tolong sih tahu ngaji gak Betui deh teka. Ayo tak tolong kita ngaji. Wah, aku nak kue orang ngaji bareng. ya terus ditulung. Jadi wong Joko ikhlas ku nganti ngono. Mulane kula jenis kiai sing rasa neng kenal sampean, ora ditakdir Mustofa kita ketok raine ngono wis. Niku mutor nih napa? Mutor. Lah ora kenal piye kita kita susu suwe nara kenalan darah ini pelupa. jadi <laughs> akhirnya terpaksa kenal. Tapi niku mutor napa? Mutor. Mereka terus Jawi Sofyan Asauri ngandani Imam Syafi'i. Kue khasut be wong ya mesti wong sing mbok kenal. Engko kue kecewa ya be sing wong sing mbok Kowe iso kecewa mbek wong sing ora kenal. Kowe iso nuntut mbek wong sing ora kenal. Lah nak kowe dadi guru rawan kecewa yo ya carane aja kenal. Nak kuatir nuntut carane aja kenal. Mergo awal nuntut mbek kecewa mergo kenal. Nah, tapi wong kok ngelakoni kok sofana sawri yo ya ora iso. Kulo wis paru-paru Ya tapi murid kayak kenal kabeh mesti bu organisasi. Kadang kayak kegiatan terus ngambil selisih semacam-macam. Mbok haram no halal. Mbok halal loh itu jadi kegiatan. Ya akhirnya gini, yo menengah. Mbok kono gusti lana amaluna walakum amalukum mbok terserah pangeran. Tapi banyak ulama sing jago keikhlasan sampai kados sinten Sufyan Yang kedua Uwais Al Qarni itu masyur. Uwais Al Qarni kalau ketemu orang terus dia diketahui wali yang paling afdol saat itu kan Uwais Al Qarni. Itu hadis sohe, Afdalul qurun Uwais Al Qarni. Itu Sayyidina Umar itu dipesan Nabi, ya Umar, suatu saat di antara umatku ada orang yang doanya mustajab. Dia namanya Uwais al -Qurni. Dia orang koren. Dia punya ibu, dia tidak haji karena ngurumat ibunya. Nah terus saya tahu dia karena apa ya Rasulullah alamatnya apa? Dia punya baros, punya penyakit begini-begini yang dihilangkan Allah kecuali mau diadirham, kecuali satu keping mata uang. Semuanya dikasih alamat terus akhirnya al Korni itu diketahui oleh Umar ketika dia haji. Jadi uang nak dari dia fakir wanut al Korni al Korni fakirlah nih gua. Haji lagi lagi fakir fakirlah nih napa? Haji orang kok koyo fakirmu terus bener-bener fakir maksudnya terus. ya Jumatan aja nak fakir. Ben kajine wong fakir napa? Tapi masalahnya sing sugelah lah berkaji ya Jumatan. Jadi tetap kalah pirang poin nih. Lainnya nak pengen menang mau suka rasa Jumatan, gue wis kaji tenan kok. Jumatan yo repot. Walhasil terus Wasal Korni itu jari Umar, kamu sering kesini, kita saling berdoa. Wasal Korni tidak mau. Kalau saya sering ketemu Anda, saya pasti mudah nah kakian basah basi. Sudah ini pertemuan kita terakhir. Dan saya pastikan saya meskipun tidak ketemu Anda, saya tetap mendoakan Anda. Ya emang itu resiko. Resiko kenal itu mesti basa-basi itu itu ulama-ulama dulu kalau sekarang wis takobal wa minna minkum takobal ya kan semacam-macam tapi gedung ulama itu so kue kowe ya ape kowe tak melok ngritik ulama lha kue sopo wong kowe ora ulama ya ora apik nak padha ulama ngritik ya keben ben saling kontrol itu bagus mulai dulu ulama itu saling enggak enggak sama mergo ikhtilaful aimah rahmah misalnya sampean tak bedhei ini yang sensitif yang urusan selingkuh ada orang zina Zaid zina sama Sri misalnya. Sebelum nikah sudah kumpul kebu. Terus kemudian Sri itu hamil. Kalau menurut Anda itu Zaid rabi dengan Sri sebelum hamilnya lahir itu boleh apa enggak? Enggak kalau ada di sini. Kalau pacaran kecelakaan hamil itu dikawinkan apa enggak? Dikawinkan kan ada di sini. Oke setuju Mas? Setuju, setuju hamilnya atau setuju kawinnya? <laughs> apa? Oh dikawinkan, oh, dikawinkan. Setuju wah? Diawinkan. Itu alasannya masuk akal. Nah, dikawinkan tuh harus sama yang menghamili atau orang lain? Menghamili itu dikawinkan. Kalau yang menghamili minggat, boleh nggak dikawin orang lain yang tidak menghamili? orang semua nggak boleh. Nah, cara kamu? Boleh, cara saya boleh. <laughs> cara kan? Nggak boleh. Yakin? Lho, <laughs> kadang nek lagi gue ya, bingung kok. Mulane merkoh khusuk itu tadi Semua ulama itu berpendapat boleh. Karena orang yang hamil tanpa nikah sohi itu tidak punya iddah. Iddah itu kalau ada nikah sohi. Kalau ada nikah sohi maka maka iddah. Nah, dengan dia kawin itu artinya Anda menjadikan dia yang punya tradisi sek bebas Usmania sek menjadi seknya saran karena nikah nah kalau alasannya halal itu karena supaya tidak zina supaya nikah dinikahi yang menghamili atau tidak itu sama sama sama boleh karena supaya cepat cepat halal sama itu juga ulama fatwanya gitu. Kalau Anda menghalangi nikahnya dia, berarti Anda membiarkan dia dalam perkumpulan perkawinan ke Lho kula nate ngalami lho sebagai kiai. Misalnya begini, ada wali murid, wali ya walinya nikah sowan saya. Gus, saya ini punya anak sekali-kali tak jak senam fikih zaman ngaji tasawuf mau kenaan dari Allah dakhala jannah wis wis yakini tapi rasa fasik Gus saya itu punya anak di Malaysia, gini-gini sudah pergaulan bebas, sing lanang bawa Malaysia, bawa Batam, gue sahur roh, raine roh. Pokoknya walhasil itu saat ini anak kulo sadar juga ngawek no. Dia datang ke saya kalau nggak salah itu hari Senin. Ya wes saya dikawek no tak, sing lanang ono, wonten gus. Kue bapak asli, nggih kulo bapak asli, bapak cawe itu. Ya wes kawin saya Tolong dinongkas lah gus kawin ya siap-siap Nak sok kemis aku dosa gede, saiki nak gelem. Pas niku kula badhe jamaah asar. Terus kula rasane jamaah, gak gak usah jamaah saiki kawin. Kok ngene Gus kok aneh. Kowe ora rasane dadi wong alim, blok goblok sanot ta. Kalau teorinya sama seperti itu. Dengan dia tidak kawin kok gandengan meneh, gonjekan meneh, iso wae bengine kelon meneh. Berarti Anda menzinakan anak itu dalam sekian jam. Dengan kamu kawinkan saat itu kelon kok bengi wis halal gonceng nane kok sore golek bakso wis halal sampai seperti itu resikonya jadi ulama yo ya loro tenan jadi ulama dan itu antar ulama ma'ruf tahu sehingga antar ulama punya sandi ono wong dikon kawin ngono kok dijajani seminggu gelem mesti antar ulama ngerti mesti gua goblok ya, Iya, kalau kan Anda memberi waktu seminggu, artinya membiarkan dia dalam seminggu. Iya, kalau sampai kelon ya zina, nak ora ya haram. Kowe bayangno usik elek to, Mus. <laughs> Udah ini terlatih seudon, jadi ya nak zina tenan. Ya, artinya kan antar orang alim tahu. Misalnya ada orang kok jawab, ya nggak apa-apa seminggu lagi. Wah itu antar orang alim mesti F. F-nya adalah berarti ada waktu seminggu yang dia mungkin malamnya kelon lagi atau kalaupun tidak kelon gerudak-geruduk lagi. Dengan kamu kawinkan saat itu dan semuanya mungkin saat itu karena yang minta walinya cawe itu. Sing lanang wes gel Kan tidak ada hambatan sama sekali. lu kalau kelas apa jamaah arah situ. Mun komat nih. lu Gus buat jamaah rian. Aneh-aneh gitu kan. Saja nih gak bobo Saya ke ekstriman gue jamaah sih ya bobo. Karena rino-rino tidak apa-apa musuh. Tapi nak ngeliwati swengi bahaya kan? Bahayanya adalah di malam itu ada kemungkinan apa mas? <laughs> Dene tak jasa udon pinter. Terlatih. Wong alim, makanya antar wong alim mesti konangan, gak iso Kang antar wong alim ketutupan. Apa meneh teng Rembang wonten sarang wonten lasem akeh wong alim-alim. Nanti antar wong alim ketahuan betul. Mulane antar wong alim duwe sandine. Piye terus diputusno piye langsung kawin ya alim berarti. Mas padha ngerti. Mulane kowe tiru ibu-ibu paling gak kan wah berarti alim. <laughs> itu yang kalau yang menikahi itu yang menghamili itu disepakati ulama boleh tapi tadi kan ada masalah yang kalau yang nikah itu orang yang tidak menghamili. Itu rata-rata madhab kita mengatakan boleh-bolehnya karena mengakhiri zina. Nah, soal anaknya tadi, bahkan di kawin yang menghamili pun tidak nasab ke bapaknya karena produk tidak nikah apa? Tidak nikah sohe. Nah itu pertanyaannya ya seperti itu. Tapi kalau yang dinikahi orang lain, memang banyak ulama mengatakan jangan. Tapi artinya jangan tuh bukan berarti tidak sah. Jangan itu sebaiknya jangan. Memang ulama kadang yang ngeper muni orang komuni rasa tapi bilang apa? Jangan. Jangan tapi nak kiki ini malah dicurigai gitu. Lo nak wonge ayu kan bahaya Kita dicurigai. nah, elek apa apa besok. <laughs> jangan dulu, jangan piye kan gak jelas. Lah itu kitab Mizan Kubro, kitab yang dikarang Imam Saroni itu membicarakan tuh detail Bahkan beliau punya sanat ila Rasulillah bahwa saat itu Nabi komentar orang yang sudah nikah kecelakaan sudah hamil. Kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngendikan itu unik. Alhamdulillah Nabi seneng qad kharaja min sifahin ila nikah. Bagus dua orang itu sudah keluar dari tradisi zina, sekarang ke tradisi nikah. Dan Nabi tidak menghentikan rajam, tidak menghentikan hat itu menunjukkan bahwa tidak semua dalam sejarah Islam itu semuanya diperlakukan sama. Nabi mau komentar qad jamin min sifahin ila nikahin. Dua orang ini sudah keluar dari tradisi zina ke tradisi nikah. Nah, sama misalnya Anda sebagai orang alim Senin asar itu dikon nikahno. Anda tidak boleh jawab sesuk-sesuk mawon atau hari kemis karena ada dua hari atau dua malam yang potensi Nak jari Mustafa langsung ora potensi ini mun bahasa bahasa kula luwih sopan nggih ya. Luwih berperadaban. Jadi wong alim ku berat. malah ini ulama itu mestinya para pangeran. mereka mikir ngono ku yang Tapi itu pikiran sing lazim antar ulama. Kamu cari di Sulam Taufik, di kitab Ikhya, di semua kitab fikih fatwanya seragam seperti itu. Kalau mungkin fauron ya fauron kalau mungkin seketika ya seketika tapi dalam adat kan tidak lazim nah kalau tidak lazim gampang tuh kali. Bon pokoknya saya ini karena saya pak tak sekseni aku, gus. Tapi mungkin keluarga keluarga tekani kemes lah. acara seremonial, enggak usah kemis acara gampang terus mungkin kayak saya ini senang kok gawe angin. Ya kan selesai kan sebenarnya kita ya kompromi adat tapi ya kompromi hu, hu hukum. Kita mikir ngono. Ya cek tak kandani iku lagi. Lalu juga wani wong alim tetep kualan. Soal kowe raja cocok ra cocok. Kecuali ke padha ngalime hasut-hasutan sithik macem seni senine dunyo. Dan ora alim wis rasa melok-melok. Ngeri. Fa innalu humal ulama masmumah dari Imam Nawawi iku daginge ulama iku ana racune. Kowe nek macem-macem mesti kualat. Iku ulama era kepengen lah mesti malati karena ya itu tadi. Orang sehari-harinya itu otaknya, pikirannya, darahnya semuanya untuk menertibkan hukumnya pengairan. Kemudian mbok komentari mau urusan-urusan sepe sepe. Mau berat kewalat tenan. Mungkin mau urip men suge ben mapan ae komentari ulama sing ini ilah ya napa. Kalimatillah ben geblek tapi. Kadang nyalano mau barang-barang sepele. Wis mas malah laknat berat. Sayyidina Ali paling pusing ngadepi wong ahli ibadah soleh mergo ngrusak napa tatanan. Itu kalau di Anah itu ceritanya detail sekali. Yang ngarang Anah itu saya Abi Bakar Sato. Kalau sanat saya misalnya saya ngaji Bahmun, Bahmun dulu pernah ngaji Mbah Karim Lirboyo terus ngaji sama Mbah Hasyim. Mbah Hasyim Asari itu ngaji sama Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud Termas itu ngaji sama Sayyid Abi Bakar Nopo satu. Itu Sayyid Abi Bakar Sato ketika awal mukaddimah i'anatu talibin itu dia cerita ada dua ulama besar berdebat baik mana orang alim fasek sama wong bodoh ahli ibadah sing sitok muni apik wong alim fasek sing sitok muni apik wong ahli ibadah bodoh piye-piye ahli ibadah akhirnya dua ulama ini ngetes ya sudah sekarang kamu cari contoh satu orang ahli ibadah yang bodoh oke ada di sini di parani pas wiridan ngerbengi itikaf ning masjid wiridan Neng omah yo cek tahajud deh. Bareng pas tahajud neng omah omah dhisik kan mesti kok gedhek apa. Terus dua ulama ini, yo ya, yo ya, ulama nganggur mesti nih. Muni ini, <laughs> ini kisah nyata. Ya fulan itu disebut jenenge. Bener Mustafa nggak tersinggung darani bodoh ra deh Ya fulan. Ana rebuka, aku iku pangeranem. wakot raditu, aku saiki ridho kowe kowe. Wis kowe mulai sesuk ra ibadah gak apa-apa, wis tak jamin swarga. Langsung sujud syukur, matur nuwun ya Allah, <laughs> matur nuwun. Jare sing wong alim mau, oh dasar goblok bodoh. Allah iku ora duwe swara sing koyok suarane anak Adam. Mergo Allah iku mukhalafatul lil khawatis. Nganti nyimpulno iku swarane pangeran berarti bodoh. Wah, sing muni wong alim fasik wis menang. Oh, bener to wong bodoh sibuk bila-bila. Mosok kowe darani pangeran. Iku saking bodhone wong. Wis Bariku marani wong ngalim sing fasik lu lelah pas mabuk ning masjid pisan mabuk. Mergo wong ku nak ngalim iku ya kaya wong soleh sedengan. Kan ana wong iku mau mereman ning masjid tapi meremani jamaah ngaji. Perkara ini dadi preman tulen iku mau tetep seneng parek wong ngaji. Ya ana wong niku ya akeh. Ya akeh. Wong tukang misoh, mau misohi preman ning terminal tapi misohi wong jamaah ngaji masjid. Dene mabuk iku masjid. Sakau. Dene ora nyaman mabuk ning terminal. Niku riyen nggih wonten sahabat sing ngoten. Seneng mabuk tapi senengane sowan Nabi. Tapi Nabi ya dikhat, toh hari ya mabuk meneh. Ngerti kok iya sahabat, kau seneng Nabi kok mabuk, ya mabuk ya seneng, kau Nabi ya seneng pi. Jenenge Nuaiman, sampai sahabat nak nyelok ini khimar, hei khimar, wong aneh. Dia nak soal Nabi gak nyaman, tapi nak gak mabuk ya. Gak nyaman. Tapi buat ngantos kados Freddy buat sako-sako sidik anu pokoknya saya saya saya. Akhirnya pas teng masjid sako itu diomongi ngeten. Ya fulan, ana buka, ama tas ini, Aku iki pangeran, bu yo izin be aku wong gak amen mak siap. Si ngalim yang sako tadi yang mabuk tadi langsung ngambil pedang. Ya fulan, ulimu kal ana Eh fulan, ana wong kok ngaku pangeran. Kowe tak ulang pangeranku ku sapa? Dibuwedhek sing ngalim perkarane gak trimo ana pangeran kok ngono maksudnya. Mergo dekne ngerti Allah ku mukhalafatul lil khawatis. Gak mungkin pangeran kok suarane ngono, gak mungkin pangeran kok suarane Murakabun min harfin wa sautin. mungkin suarane pangeran kok ana suarane dari huruf kalam wah mesti kok kodim. Wong iki ora kodim ra apa kok ana dibedak untung ora kecekel, ora bacok tenan. Akhirnya menang mau lu delok wong alim fasik. Fasik wae cek uteke tumerap. Nak Allah mukhalafatul lil hawadis. Ya, mulane terus ana nabi malu fasadun kabirun alimun mutahatiku rusak-rusak idunya e nak wong alim fasik tapi wa akbaru minhu sing luwih rusak jahilun mutanasiku wong bodoh sing ahli ibadah Ya wow, gara-gara kowe soleh bodoh terus darani la ilaha illallah. Napa? Darani la ilaha illallah napa? Padahal la ilaha kalimat sing dadekno wong kafir wae. Mukmin. Yo pisan tok syarate. Lho ya sampean kita bedheki wong kafir 70 tahun, Sarate menjadi Islam nglafat la ilaha ping sebab cukup pisan. Yakin? Yakin berarti salim. <laughs> Wis ngono tok salim wis sampe. Lah iya mulane riyen zaman sahabat nak jagongan seperti mata kulu nafi ma kaulukum fi arja ayatin fil Quran. Quran paling memberi pengharapan ayat apa? Mereka menjawab napa? Qul lil ladzina kafaru tahu yughfar lahum ma qad salah. He Muhammad wong kafir kabeh umumno kandhani sekali dekne Islam yughfar lahum ma qad salah. Lah dadine Islam mergo la ilaha ha illallah. Paham ya, eling-eling. Wow, mulane kapan-kapan nak ono wong kafir masuk Islam ning omahe sampeyan. Ya be ngadeg-ngadegan lah langsung syahadatno. Nggih, la ilaha illallah. Lah soal bariku, ono etika sosial monggo-monggo pinarak-pinarak kalau dah belotai, iku gak masalah. Mergo wes dadi muk wes dadi napa? Mukmin. Aja kok kepengen Islam terus. Monggo-monggo pinarak riyen gampil. Baru gak notasi. Monggo mudariyen. Wah, ber, Berarti ada sekian menit yang masih kafir gara-gara salah anda. Paham ya? Mulane kabeh kitab darani nak ana kafir masuk Islam kudu no fauron, kudu no fauron. Nak ana wong potensi zino kok gelem nikah dan semua perangkatnya siap, misalnya wali ini siap ya kudu dinikahno fauron. Nggih kudu dinikahno fauron. Jadi fauron itu untuk jagani sekian kemungkinan mau. Mergo kok bengi nak urung dinikahno kok kelon meneh, berarti Anda ikut urun Urun apa mas? Urun kelon atau urun tuso oh Urun tuso urun jam urun kelon. Repot. Tapi sing bodoh aja terus ibadah lho ngono sen. Mulane tak kei mukadimah, aku tak ulang ilmu tapi gak usah dadi fa fase. Ngono terus mulai ngaji dari Gus Wa um bodoh ora oleh ibadah. Mau wis bodho ora ibadah terus kape opo? Mulang jalalan ra iso, mulang ihya ra iso. Salat qobliyah gak gelem, wae malah dadi opo. Ya cara kula dadi wong bodho ya sering itikaf. Ditetir lho kula nu bodho ya sering itikaf. Berhubung ra bodho <laughs> ya kadang-kadang mau itikaf. Tapi kula tetep sering itikaf, sampean itikaf akeh kula. Lah kula nek itikaf kan Mekah padha karo sewu itikafem. <laughs> Malah aku sering digosok kiai-kiai desa sering kaji. Gus, kan kiai kok jarang itikaf. jadi so, Kowe itikaf lagi pirang tahun? Yo aku jog lima tahun terakhir. Oh, aku kena nang Mekah. Iku pisane podo karo sewu. Wah, skala atuh gitu. Wah. <laughs> Jadi oh, curang Gus, curang ra curang. <laughs> Enak ngenyek uang ngene. Mulai itikaf gak tanggung-tanggung. Nah, nek Mekah kan banding sewu to, Ki. Lah anak sedina itikaf ping 5 mangewu. Wis ngono kualitas A wong alim, Wah, tambah double-double. Wis tak akali, pokoke hukum-hukum itu iku iso tak akali, tak akali Padahal gue nih Medina. Misale 1000 ya 1500 sewira ya teng Medina. Wis kok ada lah. Urung tenggene masjid Imam Bukhari kalau nate itikaf teng masjid Imam Bukhari. Sinau kitab Bukhari. Garian para habib sing alim-alim nak hataman Bukhari nu e, tabarruk sinau teng masjid napa? Itu sekitar 600 meter dari Masjid Nabawi. kalau nggih nate sinau teng mriku. Ya lagi ketemu ngalim-ngalim sing cara pandang sama. Di mana musim haji wong alim ora janjian mesti ya delalah ketemu nang kono. Nak sing ora ngalim krungu ora. Dadi penak wong ora ngalim tanganan penak. Aku ada yo iri yo. Eh, ambek bojone mau belanja tok, kadang ketemu kancane, mau urusan opo, kok penak urip kok ora target terus. Kadang mau takok, sehat ta ora? Sehat. Rokokmu ijek ngono. <laughs> oh iya, aku ke Indonesia akeh waduh aku gak tok malaikat nyatet ibadah piye bakal bahasane <laughs> mau ngono Allah Karim tapi Allah Rahman Rahim ya tetap Allah napa Rahman Rahim ora masalah wis gak ono pengaruhe kanggo pangeran wis kabeh disepuro ngono ae wis cuma aja nut ngono ae <laughs> tapi kabeh disepuro jadi paham ya melane ngalim iku penting go wong ngalim iku nak ndek fatwa iku masuk akal sampean delok teng bajuri teng bab Eh, subhanallah wajibil husli Imam Bajuri masukkan itu di wajibil husli yang menjadikan wajib mandi itu ada empat terus beliau pertama cerita itu ulhat hitanen hubungan apa intim terus haid terus nifas terus diantara sebabnya misalnya adalah al Islam yaitu orang kafir yang masuk Islam misalnya tapi tapi terus e, disarahnya dijelaskan tapi jangan mandi dulu tetap saat itu harus ngelafat no la ilaha illallah karena kalau sampai kamu nyuruh mandi dulu anda ikut terlibat membiarkan dia dalam kekafiran sekian menit yang anda mestinya bisa menghilangkan saat itu juga paham ya jadi ya gak apa-apa ngadek-ngadekan kalau kita nanti ketemu Cina, sampai masuk Islam, teng dalan, teng pasar. ke lu Islam? Lha sesuk saya mpun ke swing istilah tenang sebuah lafad mpun ampun, baleni baleni wis. Kapan-kapan soan gitu, iya gak apa, gak penting soan barang iya, kapan-kapan. ya, <laughs> tuh tereng kok nyemplung kali <laughs> ya gue ya Sah ke kesatus nih, sah sah. Tapi kalau nih syukur terkenal ngalim, jadi nak anak aja jadi sopo jadi gus waduh, ya. masih ngawur lah, tetap mau mikir. <laughs> ya terkenal ngawur kok loh, tapi ngawur wong ngalim tetap bener. di haman khusuk, hati-hati juga boleh. Bayane nak omongan hati-hati, tapi jenenge ra roh tetap melengkar itu tetap orang dirujukan. Men kulong ya tuh, minggah bi yang hukum apa? Minggah. Dieling-elinge Tadi ngaji gue penting ben sampean ngerti. gue mau mau ngandel kulong Wong kafir sing jelas-jelas nglafatno la ilaha illallah mergo berlindung dari pedang wae disano Kanjeng Nabi bahkan jadi asbabi nuzul ayat ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi nabo fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumus mukmina. Kamu jangan pernah mengomentari orang yang sudah ngelafat la ilaha illallah kamu komentari lasta mukmina bahwa kamu tidak mukmin. Artinya siapapun yang ngelafatkan la ilaha illallah meskipun kita tidak cocok tetap kita mengatakan dia mukmin. Dia mukmin. Mun kula terusno nggih. Innama umirtu Hal tudzauna illa jaza umma kecuali walase perkara kuntum kaune sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh minasyirki sang musyrikan wal maasi. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufari Makkah innama umirtu. Angin sini dan perintah ingsun anak Buddha yang to nyembah ingsun. Aku iku mbek pangeran diutus nyembah Rabb hadhil balda. Ing pangerane ikilah negara ayi Makkah ta Mekah. Jadi Allah itu mengistilahkan zatnya itu Robbi hadhil balda, pangerane kota Mekah. Mulane kula suwon nggih sing ngaji kula sing seneng kula. Kowe saiki melarat lah kudu duwe niat haji. Piye-piye Ka'bah iku dadi punjere Islam. Soal kok ditakdir mampu iku urusane pangeran. Tapi sementing duwe napa ni? Niat. Iki kadang-kadang kula nggih mikir, kadang-kadang pangeran menampar kita. Ya teng TV tahun kemarin ono wong tukang tambal bal wong Solo padahal tambal ban sepeda ontel niku sakit haji satu hari nabung lima ribu. yang tahun ini ada berita wong tukang becak tiang Jombang nabung satu hari sekian iso nopo haji sama orang Madura kemarin yang tukang nopo parkir ya itu itu peringatan bagi kita mereka nambah angen-angen ya mungkin kalau satu hari nabung tiga ribu itu satu bulan itu Sembilan puluh, 90. 90 digawe sepuluh bulan berarti sembilan ratus, sembilan ratus nak kue sepuluh tahun sembilan juta. sembilan juta nak umure wong swidak tahun sembilan kali 6 pinten? Pinten? Nampak, tak cukup buku haji. Iku tak hitung sepuluh bulan loh. Padahal rata-rata wong umure swidak tahun. Iku nak tolong ewu jumlahnya jumlahnya nampak. Nah satu hari sepuluh ribu gajinya plus. Iya, kalau sepuluh ribu kan satu bulan sembilan puluh. Enggak. Kalau sepuluh ribu satu bulan berarti tiga ratus malah. Tiga ratus, tiga ratus kalau satu tahun tiga juta. Enam biten? Tiga juta enam ratus. Tiga juta enam ratus sepuluh tahun berarti tiga puluh enam umure nak umure patang puluh tahun Pinten? 48 lah nak umure sudah tahun wampun plus apa kok nak 10.000 wis wis plus Mulane kula niku kadang yo mikir tenan. Dadi wong iku pokoke sementing iku ngerti nggih. Ya baru kayak ngalim nggih ngaten niki. Jadi jangan sampai kita darani kaji ku mahal hanya karena kita ngitung bayar patang puluh juta itu mahal. Padahal nambo hitung per 40 juta itu kisarannya per hari hanya tiga 3000 2000 uang sing kira-kira umure enam puluh tahun. Oke kudu yakin murah kaji. Lah soal ditekdir durung itu yo ya, jarene anut jare urung dipanggil Nabi Ibrahim. Lah Ibrahim kenal kowe yo ya, angel. Mulai kenalan gapen. Putu ora, ngaji ora tahu, Konco dagang yo ya ora, mesti ora kenal terus ra diceluk berhubung mboten apa kena ngono <laughs> kadang-kadang yo saake wong awam-awam ngger ana wong kaji ku dikai jeneng engko aku celuk jenengku <laughs> iya tapi kakean sing titip tok kono yo dibar <laughs> tak takok lho ora mbok celuk kakean sing titip Gus bingung tapi yo pantas sing fanatik kula niku gak ada mbah nggih bae anak kula mbah kenging ibuke Niku pas haji putu-putu niku <laughs> modern tapi niku modern. Fotone niku dipendem teng Mekah mereka. <laughs> Fotone niku dipendem teng Mekah. Ben putu-putune iso ning napa? Ning Mekah. Iku mbok kanggo kaula apa ya ora <laughs> Tapi yo sangger. Ya ana sing jeneng diceluk. Anak kula riyen jan buyut-buyut kula riyen teng Mekah wonten sing mati teng Mekah. Relatif sing nyeluk akeh mesti dadi wis buyut-buyut dhisik wis do ngaji ning teng Mekah. Jadi celuane rodok ya rada gampang. Nak kowe kepengin ya saiki dimulai. Morosik rono terus putu-putumu tulisi kabeh. Terus pendem ning ngono. Nak mandi ya mandi nek ora ya ya ora apa-apa manusa. <laughs> Ya biasa wae ora ora. Ya. Tapi Allah pernah mengistilahkan zatnya itu Rabbah hadhil balda. Pangeranku sapa? Rabbah dihil balda yaiku pangerane kota Mekah imak kata tegese Mekah Alladzi rupane pangeran harramaha kang maringi kehormatan sapa Allah ha ing tanah Mekah Allah iku zat sing maringi kehormatan ing tanah Mekah dadi maknane muharram iku dihur mati maknane diharamkan diharamkan dilukai kesimpulannya di dihormati maknane diarani bulan Muharram berarti bulan sing di hormati. Artinya dihormati, diharamkan melakukan sesuatu yang tercel tercela. Ja'ala hatikse gawe sapa wa ta'ala ha ing hadil balda aminan ing kota sing sentosa. La yusfaqura den alirno fiha ing dalam kota Mekah apa damu insanin apa darahe manusa. Wala yuzlamu lan ora kena didolimi fiha ing dalam Mekah sapa ahadun ing suci. Wala yustadu lan ora kena den buru apa seduha hewan buruane Mekah. melani manuk dara ning kono wah Kak ngara kecekel ning kono aman cara kowe urip nang Mekah wae Mbak Manuk Doros untuk untuk ribuan mboten terima untuk puluhan untuk napa ribuan tapi tidak boleh karena aturannya wala yustadu napa seduha hewan di sana yang liar gak boleh ditangkap wala yustaralan ora kena den cabut apa khulaha apa tanduran sukete Mekah Wadali kau temu kono kono kabe kuminani ami setengah sangi pura pura nikmat ala kureis ning atase wong Quraisy ahliya yiku ahli Mekah Mbon niki kula tak cerita Mekah nggih supaya jenengan muga-muga diparingi gambil napa teng Mekah. Mekah niku riyen niku namine Bakkah. Nggih namine napa? Bakkah. Mulane cara istilah Quran inna awwala baiti wudi alina lalladzi bi Bakkah mubarakah wa Hudalil alamin. Terus zaman Nabi Adam niku mau nenten Ka'bah. Bahkan Ka'bah niku mau nenten riyene-riyene. Ka'bah niku cekungan air, rungokno nggih. Ka'bah itu cekungan air di antara gunung-gunung Jabal Kubes atau gunung-gunung seputar napa? Mekah. Sehingga memang benar-benar di bawah. Mulane Nabi Ibrahim ngistilano Ka'bah, ngistilano Mekah ya Rabbana askan askantu min dzurriyyati biwadin apa? Biwadin karena di cekungan paling bawah. Ketika Nabi Adam tangkap pangeran, lalu saya tahu Ka'bah itu gimana ya Robi. Kue golek rob buatin. Rob buah itu semacam kados buih air yang dicekungan itu. Iya, Ya dianggap Ka'bah. Era Nabi Ibrahim itu dibangun di watu. Mulai dianggap pendiri Ka'bah itu. Ibrahim. Tapi sebenarnya Ibrahim itu tidak pendiri awal, mulai Nabi Adam pun tawaf teng putih Ka'bah. Terus era Ibrahim dibangun. Dibangun pun ngantos era Quraisy. Nggih Quraisy itu mbah Nabi yang ke sekitar dua empat 24 dua 23. Kan mereka Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim saat terus saat terus terus wa adnanu inta dawil intadawil ulumin nasabiyah ila dafihi Ismaila nisbatuhu wa muntam. Terus pas Sayyid Abdul Muthalib ini rungokno tenan ya. Iki pentingnya wong alim. Jadi wong alim itu tetap penting. Sayyid Abdul Muthalib ini mbae kandung Nabi, mergo Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi pas neng kandungan 6 bulan, kila 4 bulan abai kabundut teng Abwa teng Putih. Ya yes, pokoknya neng kawasan Medina. Abdul Muthalib ketika Nabi badai lahir, dereng lahir badai lahir ngalami bau diserang napa? Abraha. Abraha nunggu anteng tiange sopan. Dekne iku mangkel perkara perkarane Ka'bah nglahirno aset ekonomi. Wong Mekah iku sugih mergo duwe Ka'bah. Jadi kunane kuno Ka'bah motif motive ku ekonomi nak corot tiang sing jelas-jelas. Ya nganti saiki alhamdulillah nganti saiki. Sing adol Ka'bah nggih. Nggih kathah. Nggih payu. Kira usah protes wis kunane kuno. Bareng piyambake gawe Ka'bah tandingan diisingi tiang kures. Terus dia mangkel sumpah bading Rubono Ka'bah sing temudi Mekah sedurunge ngalahno Mekah dene menyandra semua hewan ternake yang Mekah. Termasuk ontane Abdul Muthalib. Niki sampean kudu roh sejarah iki. Tenggene Sirah Nabawiyah sing dikarang Ibnu Ishaq. Bareng tontane Abu Thalib disandra wonten 6 wonten 100 unta. Niku Abraha takok ngeten man sayyidu hadal wadi wong sing paling dihormati ning iki sapa ya Abdul Muthalib sayyidu hadal wadi sinten Abdul Muthalib mergo ora ana nabi kecuali turunan tokoh wis Allah di tradisi anggar nabi mesti turunan apa tokoh min ansabi qaumi dari nasab ter terbaik bareng Abdul Muthalib ngerti Abraha iku panik ketemu Abdul Muthalib wong kok gantenge ngono ganteng Abdul Muthalib sehingga Abraha yang nggak pernah duduk sejajar dengan siapapun saat di perkemahan itu minta Abdul Muthalib itu duduk sejajar. Ketika Abdul Muthalib tidak mau, dia duduk di bawah. dan setara dengan Abdul Muthalib. Tapi Abdul Muthalib ya mangkal no cara Abraha. Bareng takoi saya karena mangkel sama umat anda sing nguyoi Ka'bahku kira tak wales Ka'bah tak rubono tapi kamu tak jamin aman semua penduduk Mekah nuna aman jadi mau aku mau di kepentingan rubono Ka'bah jadi Abdul Mutalib tenang ya. dia hormat sekali sama Abdul Muthalib dikira orang yang bijak orang yang hebat orang pokoknya dianggap orang apa yang bijak Abdul Muthalib jawabannya lucu nggak ada perangai berubah ketika diceritani Abraha bading ngubuhno napa Ka'bah. Mulai kaget. Anta sayyidu hadal wadi. Saya tahu orang Quraisy itu begitu menghormati Ka'bah, tapi kita ceritani Ka'bah apa tak rubono kok tenang-tenang aja. Jadi Abdullah sekira usah bakas Ka'bah ono sing duwe. Sementing aku lho balekno. Kok tambah kaget. Sampai nih mentertawakan Abdul Muthalib. Pengawal itu loh, jelas lah. Wong terhormat ngene, orang mikir keamanannya Ka'bah kok mikir untuk Aku itu getun nyangka kui wong Jadi. Mesti getun aku nyongkok kowe terhur. maju beli gledek mau mikir bakas apa? dunia, Maka sonto. Tapi jawabannya Abdul Talu jangan mengalami. Jadi jawabannya enak. lu sok mergo unta itu wekku. jadi sementara barang sing balik no Ka'bah iku no sing duwe. Inna bet robban sayah mahu masyur gitu ngene. Inna liha dal bet robban lu soal Ka'bah no sing duwe dan pasti no sing joko, Ya sing duwe lah apa aku joko aku ora lo duwe. Wes Abra kaget, mau jebule masuk akal. jadi, gue aku kudu balik no soal Ka'bah no, ya monggo no sing duwe, engko mesti dijogo sing lha iku ora aku, maksudnya ya Allah. Mbak no, untane dibalekno. Untane no wes mulai ini tenang, ya rano perangai berubah ya tenang. Sakhire ini moro Ka'bah ini ya masyur terus ini fa napa jenenge memegang halakotil Ka'bah, halakotil multazam napa eh, gantelane pintu napa? pintu Ka'bah niku multazam niku. Terus donga. Dungane ya mesti lu, ya ngono. Donga sedhilu ku mandi, dungane mesti ya lho. Gusti kula ngertos Ka'bah niku wae jenengan, mesti jenengan sing jaga. Ya terus ditinggal lho. ditinggal. tinggal itu kaumnya dijak, ayo moro gunung. Delok kejadian wong sing rusak Ka'bah. Ya wis dijak ning gunung. Ya wis terus terjadi manu ababil alam taro kei malah ini soal alam taro opo kira delok yo ya udah banyak, panjen mereka ya, jadi uang kuna alim gue ya dungo sedih lo terus mau ngenteni bukti janji nih pengiran lah nak kue orang alim yo sing suwi ben ketor orang alim mau curang alim ya boe boh ngalim jadi malah repot menang jadi logika sih dibangun paham ya terus niku Ka'bah Ka'bah mesti dijogo pangeran songko penghancuran tapi piye-piye Ka'bah iku ya makhluk. Pangeran tetep tau nyontokno kadang-kadang ya hancur. Iku zaman Nabi sekitar umur 25 35 niku Ka'bah nate hancur mergo kena nopo banjir. Iku pangeran. Dadi mulane ngaji ku sing lengkap. Ka'bah ya dijanjekno Allah dijogo. Tapi Allah yo ya gawe ciri khas angger makhluk mesti tau ana rusak. Yus ya ngono sunahe pangeran. Kowe ora iso ngugemi satu hukum. Ngugemi iku ya hukum kabeh sing nate dingendikakno pangeran. Paham aja muk satu napa? Nabi kancanan wong kafir dakwah yo ya bolak-balik ngaramno bersinggungan mbek wong kafir yo ya bolak-balik. Wong pancen kontake benten-benten yo ya macam-macam. Kabeh nate rubah perkara trimo kena napa? Banjir. Karena tadi dia dicekungan balik malih, dicekungan paling bawah. akhirnya kalau ada banjir grojok kau dubur ya fatal. Semen ra semen gresik orang kokoh kan. Nah, itu kan nggak tertandingi tapi itu pangeran itu ngonten. pangeran kan jangan gak dadat ngonten. nabi kekasih ya diparingi kapundut afa imma kolam tuh tapi nabi Allah janji nabi ku dijogo Ya, tapi Allah duwe hak kabeh makhluk kudu tahu diketokno nak iku mah makhluk. Wis ngono pangeran. Nah iki aja kaget ana kadang wong alim di utang, wong alim di kasus, iku iling-ilingan ada niku mah makhluk. ustad juga manu manusia. Mulane jari kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah, kamu jangan salah satu nasihatnya Luqman Hakim itu satu. Nasihatnya orang alim seluruh dunia itu satu. Latas hab kamu jangan berkawan orang sing hanya ingin melihat kamu sebagai orang yang terjaga dari do, dosa. Karena itu orang sombong, teman yang sombong. Wong kok bayang wong liya idi ideal. Jadi kados kula ini kancanan Mustafa jane rada haram. Mergo mbak kancanan wong sing duit target dulu aku iku sem sempurna. Iku kudu dipegat kanca ngono Paham nggih? Wong kok targete muluk muluk mulu Dadi latas hab man layaro ka illa maksuman. Kamu jangan berkawan orang yang ingin hanya melihat kamu selalu ben benar. Ya nyoro tenan, misalnya wong sugih kancanan wong, wong iku mbok kei mbok utangi. Tapi wong iku ora siap kecewa suatu saat kowe Loh, jebule. Wah, ya repot ngene. Lha iku dhisik ulama dhisik ku bahaya, wong ngono iku bahaya. Karena pasti angkuh. Pasti napa? Pasti angkuh. Mbon mulane Ka'bah nggih ngoten. Ka'bah bae kaya ngono mulyane. Niku nggih nate rupa. Terus kemudian ada peradaban manusia sing macam-macam. Terus termasuk ditemukan ilmu usul fikih. Nah Allah ngendikan Ka'bah dijogo, artinya cara hukum kita wajib jogo Ka'bah. Ora kok terus berpegang hukumnya Allah, kemudian Ka'bah Anda biar biarkan. Akhirnya ono askar. Kulo menangi geling, kulo niku wancana anak kiai. Rien tahun sekitar 87 nopo pinter nopo 83, mungkin nono sing eling ya. Itu kan ada sekelompok orang Yahudi yang bawa senjata cara ini AK-16 dibungkus ala jenazah, dibungkus ala nopo? Jenazah. Terus kemudian dibawa ke dep ke depan. Karena jenazah itu pasti di depan untuk disolati. Pas sudah di depan dibuka ternyata apa? Senjata terus dipakai nembak kan pernah ada tragedi tragedi modern Ka'bah bahkan peristiwa itu paham ya tragedi modern artinya tahun 80 ke atas makanya kalau enggak ya 70 ke atas semenjak itu terus pemerintahan Arab Saudi belajar dari kejadian itu askar itu tidak sholat sama nak haji atau umroh nak pas sholat malah askar itu pencilaan yang dhuwur ngingeti tambah soft awal tambah dicurigai jangan-jangan ini bawa bom memangnya tugasnya askar kan suudon waspadalah nak raglim ini suudon Nah, saya pernah ditanya sama seorang ya sama-sama ulama tanya. Gus itu gimana itu dalilnya gimana kok wayang jamaah malah munggah ning Ka'bah. Munggah ning Ka'bah lho ning dhuwur ora trimo ning isor. Kan do munggah ning Hijr Ismail ngincengi wong. Cara rai kok Mustafa oh, dicurigai ku. Lah itu kula wacana ayat wau. Wa idza kunta fihim faqam talahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Sak terusin Fa idza sajadu falyakunu mewaroikum terus wal ta'ti ifatan ukhra lam yusallu fal yusallu maka sak terusin dulu ini pentingnya ngaji secara sempurna dulu ketika kondisi perang dan nabi harus tetap sholat itu nabi itu tetap sholat tapi tetap sahabatnya nggak boleh semuanya sholat bareng nabi harus ada yang menjaga nabi yaitu satu kelompok yang tidak sholat bersama nabi Terutama Nabi saat sujud. Faidah saja tuh falyaku numi waro ikum. Kalau Nabi sujud dengan soft yang ikut sholat harus dijaga. Artinya apa? Ada perintah kalau dalam kondisi bahaya, Nabi kan tentu sasaran tembak kan, harus ada yang tidak sholat. Oh, cukup bebek kowe sunah rasa kabe wong bukan jamaah bareng-bareng sing joko Nabi sopo nak kabe, jamaah. Lah nak sujud kabe musuh. Nah, makanya pas Nabi sujud terutama ada yang tidak sholat. Mulane wal tito ifatun ukhros sing lam yusol. Nanti gantian yang tadi gak sholat gantian. Inti ini ora bareng-bareng sholat. Semenjak itu pemerintahan Wahabi berani ketika ada haji, ya gak ada haji ada sekarang selalu ada askar yang tidak sholat bahkan saat jamaah. Lagi-lagi baru kayak wong alim. Bisa uang ora rapati ngalim, ngono jamaah ora jamaah, anut sunai sopo. Nah, gue kira jamaah krono kaslan jangan salah tenan nih sing krono joko loh gue. Tapi nak gue terus ngomong, "Wah, kok tetep jamaah gue apa nara jamaah keliru ya kok Nyata nih askar askarnya Mekah ya pas jamaah yo ya. orang jamaah. Kau wow nono apa? Sebuti faida saja tuh faliyaku rumi ikum terus wal ta'ti ifatun ukhra sing lam yusallu nanti kelompok yang belum sholat nanti sholat setelah selesai yang kelompok per intinya disif itu kan sudah rasional agama ini. Beliau tadi baru kayak ngalim itu agama menjadi rasional. Wah, Jadi yang yus kudu ngono. Mergo cara usul fikih nek Allah gawe hukum, iku berarti orang kalam khobar tok menjadi kalam insya. Berarti menjadi nopo Hukum. Misalnya Allah ngendikan Ka'bah iku tak jaga. Berarti hukumnya wong Islam wajib wajib jaga. Misalnya Allah dawuh salat iku apik, berarti wong Islam kudu sholat. Misalnya on ayat wal walidatu yurdina awladahunna. Seorang ibu itu menyusui anaknya. Itu redaksinya ya kalam khobar. Berarti ibu itu sebaiknya menyusui anak. Orang kok kalam khobar terus mending ini. Angger jenenge ibu menyusui anaknya. Terus suatu saat ada kejadian orang yang payudaranya ada penyakit terus gak boleh menyusui. Oh Qur'ane salah, jadi anggar ibu nyusui ki kok gak ya kowe goblok berarti ra iso usul fikih. Berarti kabeh kudu dianalisis pakai usul pakai usul fikih. Lha lha iya, yo misale teng fusul teng Quran wonten wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyuti marudu ah, seorang ibu itu menyusui anaknya. Itu kalam khobar, tapi maknane kamu seorang ibu kalau enggak ada uzur harus menyusui. Ora kok terus ibu itu cara Quran itu mesti menyusui anaknya. Suatu saat ada kejadian seorang ibu tidak menyusui terus Anda janggal. Sama suatu saat mungkin ada kejadian orang kafir ngerusak Ka'bah Terus kue protes, jadi dijogo pangeran jebule kok dirusak lo kalau dijogo Pengiran berarti ada hukum kamu wajib ya itu sudah aturan hukum aturan ilmu usul apa usul fikih paham ya meskipun kenyataannya ya Ka'bah dijaga Allah sampai sekarang ya paling ada kejadian-kejadian kecil gue iling-ilingan nak Ka'bah itu makhluk ya nak Ka'bah itu makhluk ya tahu lah kena banjir masuk kaji Nabi meskipun kekasih Pengiran Jonate ya nate wato nate loro Lalu disebut gada al-a'rad al-basyariyah. Agar nanti radhi duwe utang. Sampai Nabi Kapundut itu jadi utang perkara telung puluh sok dijamekno baju nebo rompi. Ya, umatnya keterusan. Niku parah utangnya buat nerima telung sok nih, nebo. Oh masak mobilnya cek utangan kape. Lah iya, Nabi nyontoni nih mau telung puluh sok. Sing nyontoni keterusan ya tapi penting ben orang tuh tidak sok suci bahwa ya macam-macam wong diutang buatan app asal iso nyaur buatan app sementing jumlah utang ora oleh sak ndure aset nah cara fikih sementing misalnya sak kula ya maksimal utang itu piro mesti sak aku ya orang puluh juta lah sak Mustafa piro piro bos aku Rong juta, <laughs> waduh, melarat tenan berarti. iso nyaur ya sadure iku wis Jadi eling-eling ya, nak cara kok ida usul fikih nak ana kalam khobar iku dadi hukum eling-eling ya, nak ana kalam khobar niku dadi napa hukum. Nek ora kok kalam khobar terus mbok enteni bener salah e mboten yen ya, ana kalam khobar iku dados napa Tetes hukum. Mulane cara wong alim-alim misale Quran la yamassuhu illal mutahharun. Itu kan kalam khobar yang megang Quran hanya orang yang su suci. Terus berarti perintah kalau megang Quran harus suci. Ora kok terus kowe ngenteni satu kenyataan. Angger ditegdir nyekel Quran berarti wong suci. Mulane nyekel Quran ben dadi wong Wah, yo repot nang ngono ora tau ngaji usul. Oke, makanya nggak boleh orang mengambil kesimpulan hukum Quran hadis tanpa ahli usul fikih itu tidak boleh karena usul fikih itu satu perangkat analisis untuk memaknai napa memaknai napa Quran. Kalau kamu sesuai tekstual yo ya sesat. Misalnya gini, Nabi itu dulu kalau di Medina itu ngintikan begini, kalau kamu pipis atau ngising, ya, pokoknya kodil hajat, itu jangan menghadap Ka'bah atau mungkuri Ka'bah menghadaplah ke barat atau ke timur. Hadisnya ngoten walakin syariku algoribu menghadaplah ke barat atau ke timur. Karena Madinah itu posisinya selatan utara sama Mekah. Sehingga untuk menghindari Ka'bah harus menghadap barat atau timur. Tapi kalau Indonesia nggak boleh ke barat, nggak boleh ke timur. Nah, itu namanya usul fikih. Konteksnya beda. Nabi dulu ngendikan begitu karena ngendikannya di Medina. Misalnya begini lagi contoh ka Rasulullah tak contohkan yang fikih. ka Rasulullah so'an min tamrin aw so'an min akidin. Rasulullah itu kalau zakat fitrah itu ngambil satu sok kurma atau satu sok susu kering. Tapi seluruh ulama di dunia mengganti hadis itu dengan Rasulullah mengharuskan sodakoh fitrah dengan kutil balat. Dengan kutil balat, makanan yang pokok di negara itu. Akhirnya ulama Indonesia bilang ya beras rong kilo, setengah. Mungkin ulama Sudan bilang apa? Meskipun Nabi Dawet tamron korma. Lah anak gue sesuai tek berarti zakat fitrah kudu nganggo korma. Yang pengen melarati linu tapi watang lesu di koi korma. Lah itu usul fakir namanya. Enggak boleh sidik-sidik. Sunnah Rasul kudu persis Nabi nak persis Nabi nak sedekah nganggo Korma Kena persis Nabi di sholat yang biduan, sholat yang Mekah. Mergo Nabi atau sholat yang Jogja. Nabi persis loh Misalnya gini lagi, Nabi ngendikan Ittaqun nar etasodaku walau firsana satin. Kowe iku sedekah senajan sak sampile wedhus. Mergo wong Arab iku paling melarat lah nak mayoran nyembelih wedhus. Ora ana wong Arab mayoran nyembelih napa? Pitik. Lah saiki Nabi dawuh sedekah senajan nganggo sampel wedhus. Lah wis disembelih pitik kok sodako sampel wedhus kan ora iso. Akhirnya Indonesia digenti wis ah, sodako las senajan nganggo pupu pi pite. Wong sing disembelih pite kok ape dadi pupu. Lah itu namanya usul fikih. Usul fikih itu ilmu analisis. Nabi ngendikan tuh konteksnya kayak apa? Rohnya dalam kalimat itu apa? Disebut tangki manat kalau dalam wilayah usul fikih itu. Satu kesimpulan yang seperti itu. Dan nafat yang disebut itu tidak mengikat. Nah, kenapa tidak mengikat? Karena konteksnya beda. Nabi karena orang Arab, tentu contohnya kot itu tamron apa kurma kalau kita contohnya contohnya beras faham ya itu uang saya mau ngaji mau ngaji tapi fatwa hukum yo repot mau gedingi uang soleh menggawe itikaf ora mbok gedingi ngawure ra karuan yes, ya sesembah selana amaluna balakum napa amalukum. Makanya ilmu usul itu penting sekali. Ya itu tadi karena semua kata-kata Nabi pasti kita ganti untuk konteks-konteks yang memang beda kayak tadi misalnya Nabi kata tamron kita ganti kutil balat berarti dalam konteks Indonesia tamer diganti apa beras ya tamer diganti apa diganti beras ya seperti itu seterusnya misalnya begini lagi dulu Nabi ngendikan an fil masjid kafaratun wa kafaratuha dafnuha Dulu masjid itu dari pasir. Kalau ada orang ria atau ngidu itu kata Nabi ngidu di masjid itu dosa. Kafaronya adalah dipen dipendem. Nah saya kira kowe ria ning gone keramik terus kafaronya apa mbok walik keramiknya. E? Ya dulu karena Nabi ngendikan dipendem karena masjidnya dari pasir. Nah saya kira masuk apa mbok pendem? Mbok jegoli keramiknya e terus perkara Ya ndak semangat dipendem ben bersih wong liya raji Ya, semangat dipendem artinya ditutupi ben wong liya gak ji cici. Nah, sekarang kalau keramik ya diambil bek tisu terus disujeni. Sama-sama menghilang milangkan. Ya itu ya itu seperti itu usul fikih. Paham sih kalau maksud Lah Ka'bah ya sama. Kue terus ojo protes. Jare Mekah itu kota haram, gak bakal ono masalah. Kok saiki ono perang, di ya ono perang zaman Abdullah bin Zubair. di ya ono perang zaman Wahyu ya repot zaman ora tau ngaji usul fikih. Jadi nak kalam khobar niku sing mesti niku dados hukum. Nggih sing mesti niku dados napa? Dados napa? Hukum. Wa dzalika uta mengkono-mengkono kabeh kuminani ami sing pira-pira nikmat ala Quraisy sing atas sing kuras ahli ya penduduk Mekah. Firof ilahi ing dalam wala ngilangi Allah ala sebuti niku an baladihim sange penduduk wong Mekah al ada ing siksa. Wal fitani lan ngilangi sange pira fitnah asyaiati kang sumrambah fi jami'i biladil Arab ing dalam sekabiane negara Arab walahulan iku tetep kedhi Allah taala kulo sein utawi kagungan kabeh perkara Fawa mung kete Allah Rabbuhu Rabbu kulli syai'in, pangerane saben-saben perkara wa khaliqu lan sing gawe sek, wa maliku lan pemilik sek. Wa umitu lan den perintah ingsun anakku nek ana ingsun iku minal muslimina setengah sange wong sing Islam kabeh. Lillahi maring Allah bitauhidi kelan mengesakno Allah. Termasuk Allah merintahno wa an atsluwal Qur'an lan aku dikongkon maca Qur'an. Alaikum ing atase sira kabeh. Maca Quran maknane piye? Tilawat dakwah dadi kese maca sing dadekno dakwah ilal imani maring iman. Dadi ora kok maca huruf e tok nganggo makhraj mboten nggih maca huruf e nganggo makhraj. Nggih maca visi Quran nak kabeh Quran iku arahe fafirru ilallah ud'u ila sabili rabbik. Dadi kabeh semangati Quran dadekno dakwah. Mulane Imam Suyuti maknani maca Quran Suyuti tilawat dakwah ilal iman. Dadi maca sing dadekno dakwah aja-aja ilal iman. Mulane kula suwun nggih sing fanatik marhot nggih monggo iku ya ibadah, tapi ya kudu mikir Quran diturunno iku ya lihat baru nama ayati, diangen-angen ayate. Tapi aja pepe angen-angen terus macane tanpa makhraj blas ya padha klirune, padha gebleke. Mbok ya wong ora usah berlebihan. Yes, yes. Wah, ora usah berlebihan, ya gara-gara mau, gara-gara anggar bodoh, akut itu serempet, Jadi maca, maknane maca sebuti tilawat dakwah ilal iman. Jadi wow ya nak maca Quran fase niku dalile warotilil Quran apa tartila. Tapi kita yang mau Quran sing no dakwah ilal iman. Biye biye, kabe nabi kena hitop an akhrij maka minadz mati ilan nur. Atau ud'u ila sabili rabbik. Fafirru napa? Ila Wong kudu ngajak kabeh dijak melayu menuju melayu loh, melayu cepet. Mau dijak berjuang kelelat-kelelat sak kober ora melayu Jadi Faman mongkoti sapane wong ihtada untuk petunjuk sopeman. Faman mongkoti sapane wong ihtada itu untuk petunjuk sopeman. lahu maring Quran atau lahu maring Islam. Fa nama ya tadi. Monggo mesti untuk petunjuk sopeman di nafsi nguntung awak dewi neman. man. Ili ajiyat kese ana arah nafsi. Fa inna thawabah ihi mongko sak temne ganjaran pet, untuk petunjuk wong lahu yo ya manfaat kedhe wong iku Waman te sapane wong dola iku sesat sapa anit imani sang iman wa akhto ala nyalai sapa man tarikal huda ing dalam petunjuk. Fakul mongko ngucap sira Muhammad lahu maring man ke ngucap ma ana minal mungdirin Angin fitne uta ingsun minal mungdzirin setengah sang wong sing mok ngeling notok Ayo fi finat kese sing ngelingno notok Fale samangka noi ana iku alia ing atas sun opo illat tablihu kecuali nyampe no ora anut ya wis. Tapi dawuh Imam Suyuti wa hadza utawi iki qoblal amri sedune nabi den perintah bil li kelawan perang. Sausi diperintah perang, nara cocok ya Nabi perang. Rian nara cocok nyabari. Suatu saat ora cocoknya nemen yo ya perang. Nak musuhnya ngajak perang, nak musuhnya ngajak orang perang ya ora usah perang. Jadi ngeten nggih perang nak musuhnya ngajak perang nggih ya perang nak ora nggih. Ora mergo sebagataan napa qatilul ladzina yuqatilunakum perangi wong sing merangi kuwe. Aja kok merangi wong sing ora merangi kue. Mergo nak surat Taubat niku termasuk surat sing akhir. Niku nak ana wong kafir kok kepen mengkaji Islam niku ya oleh. Ini ku ayatnya nama wa in ahadum minal musyriki nastajaroka fajirhu hatta yasma'a kalam wa thumma ablihu nama ma'mana. Jika di antara orang kafir itu ingin mengkaji Quran dan minta aman, ya kamu harus memberi akad aman hatta yasma'a kalam Allah sehingga mereka sempat dengar kajian Qur'an. Summa ablighu mana kalau dia niatnya mengkaji ya harus kamu kasih tempat yang aman. Jadi ayat Quran gak kata gak macam-macam. Jadi nih perintah perang gak dalam kondisi yang harus perang. Misalnya mereka menyerang kita, melukai kita, lah kita harus perang. Itu yang disebut kafir harbi, nabo Kafir harbi, kafir yang merangi kita. Tapi kalau mereka ingin damai, fa ini tazalukum falam yukautilukum wa ilai ilaikumus salam nggih fama ja'alallahu lakum alaihim napa sabila. Kalau mereka ngajak damai dan tidak ingin perang ya Allah tidak memberi hak kamu untuk melakukan per perang. Jadi kabeh ono aturane. Wa qul lan ngucap sira Muhammad alhamdulillah. Utai sekabehane puji lillahi kagungane Allah. Allah sinten sayurikum ayati bakal merana sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh ayati ing pira-pira ayati Allah. Allah itu zat sing mesti suatu saat sampai kiamat orang-orang akan ditaukan ayat-ayat kebesarannya Allah. Lani sampean yakin nah, tetap kata tiang kafir sing masuk Islam mergo ngerti ayat-ayat kebenarannya Al-Qur'an. Al-Qur'an. Delok tiang Jerman, tiang Inggris sak kathah peneliti sing masuk Islam. Mergo ngerti kebenarannya Qur'an. Quran. Wis janjine pangeran apa? Alhamdulillah sayurikum ayati fata rifunaha. Mongko bakal ngerti Surah kabeh ing ayat. Fa'arohu mongko merono sapa wa taala ing fa'arohu mongko merono ing wong akeh awo Allah ya ma badrin ing dalem misale perang Badar iki contoh al-qatla ing terjadine pembunuhan wasabyalan penawanan wader bal malaikati oleh mukul malaikat wujuhahum ing pira-pira rai-raine kufar wa adbarahum lan pira-pira dubur utawa sisi-sisi gurine kufar terus wa lan ngesusokno utawa mensegerakan hum ing kufar sapa awo Allah lan nari maring neraka jadi nak cepat mati kan cepat melebu nopo Neraka. Maksudnya wong kafir perang Badar. Nah, mestine wong Islam nggih ngoten, nak cepat mati nggih cepat melebu Suaraku, Dene do rawani nggih ketoke ora pati yakin. <laughs> Mestine kan mestine yakin ya. Tapi yo ya ora usah mati sih lah. Wa ma rabbuka lan ora ana sapa pangeran sira iku filin kelawan dat sing lali ama sing perkara ya maluna utawa tak maluna kang lakoni sira kabeh to ya malun bil iklan ya ya malun wa ta ilan tak napa tak malun wa inna ma yumhiluhum ta hiluhum sami angin pestine ngekeki tenggat to ngekeki napa tempo sapa Allahum ing kufar liwaktihim krana wektune kufar wala suratul qasim Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati kalimatih wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi umdada kalimatih